sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap beren. Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu! Ayo, siram dengan air, ayo! ayo, ayo. ayo. Kau masih hidup, eh? Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Iya. Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Hai, kalau kerasa pusing itu kenapa ya? Pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Uh pusing aku Rasa sakit di kepala duh Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyir Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyir Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyir Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyir Obat Sakit Kepala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 Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi Lidah Api Abadi seri ke-721 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Aris sebagai Pamegatsi, Dedi sebagai Toh Jali, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Bebek, nomor satu di gol. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau. Cebete. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau cap Balsem hijau cap betet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kiai Pangon dan Joko Banyu mengikuti apa yang terjadi dengan perasaan tegang. Badrawati nampak mempermainkan ujung cambuknya dengan tangan kiri sedang tangan kanannya siap mengayunkan. Sementara di arah timur rumah Kitoh Jali yang terbakar semakin berkobar. Kitoh Jali yang baru saja datang, baru teriak-teriak kehilangan kendali melihat keadaan rumahnya. rumahku bagaimana ini? Ah, ah, rumahku terbakar. Rumahku. Apa? Rumahku terbakar. Aku harus masuk, tidak! Aku harus selamatkan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mas aku, aku harus selamatkan. yang belum terbakar itu. Kiai. Kau pergilah. Beritahu para pemuda. Suruh mereka menyalakan oncor mengepung tempat ini. Iya iya. Aku akan tetap berada di sini dan terus mengamati apa yang dilakukan orang-orang itu. Baik, Kiai Bangun. Agak cepat. Iya, iya. Kekacauan terjadi di rumah kita jali yang terbakar. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api. Dua buah tiang saka yang berdiri terpaksa diambrukan untuk mencegah api menjalar ke bagian belakang. Sementara Kiai Pangon dari persembunyiannya terus memperhatikan apa yang terjadi dengan cermat. tidak sependapat dengan paman. Tidak ada gunanya kita berbicara dengannya. Senjata kita yang harus bicara. Beri kesempatan kepadaku untuk berbicara dengannya, Badrawati. Untuk apa? Apalagi yang harus dibicarakan? Diamlah. Aku minta kau diam. Dan dengarkan, Badrawati. Baik. Akan tetapi, aku tidak akan pernah membatalkan niatku untuk memecahkan kepalanya dengan cambukku ini. <laughs> kau akan mendapat kesempatan itu nanti. Kisanak Pamegatsih, tidak inginkah kau menjelaskan kepada kami berdua mengapa kau melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu? Jangan sekedar tertawa Kisanak. Jawablah. Kau ingin mengetahui mengapa aku melakukan perbuatan tak terpuji? Tak terpuji bagian yang mana Kisanak? Dimanapun kau berada, kau selalu meninggalkan jejak yang berbau busuk. Dimanapun kau berada, selalu ada kisah gadis-gadis yang kau nodai dan kemudian kau campakkan begitu saja. Sedemikian luas daerah jelajahmu, hingga tidak jauh dari hutan mental pun kau juga meninggalkan cerita itu. <laughs> Bukan main. Bukan main bagaimana? <laughs> Rupanya kau tahu pula di sana. Aku pernah berada di Mentau. <laughs> Iya. Aku senang. Aku senang karena apa yang kulakukan ternyata menarik minat perhatian kalian. Kau belum menjawab di sana. Mengapa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Kau pernah mendengar sebuah kesukaan. Misalnya, orang yang betah berlama-lama memancing? Jika kau tanyakan kepada mereka, maka jawabnya adalah senang. Mereka merasa senang. Mereka mendapatkan kepuasan dengan memancing. Lalu demikian juga denganku. Aku merasa senang dengan perbuatan itu. Aku mendapatkan kepuasan batin dengan melakukannya. Bahkan boleh aku katakan aku mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa. Berdebah, ya! Tidak ada gunanya kita berbicara, Paman. Aku akan membunuhnya. Tahan dulu, Padrawati. Tahan dulu cambukmu iblis. <laughs> Keponakanmu itu luar biasa sekali. Ia masih anak-anak. Akan tetapi telah dihinggapi kekuatan luar biasa dari raja di telapak tangannya. Kau juga memilikinya, bukan? Iya. Aku memiliki pula raja itu. Tetapi mengapa perbuatanmu seperti itu? Jika kau mengetahui makna yang tersimpan di dalam raja kalacakra itu, maka mestinya kau tidak akan melakukannya. <laughs> Aku adalah aku. Apa maksudmu? Aku bukan kau. Aku bukan orang lain. Orang yang terlahir kembar sekalipun tidak mempunyai watak atau sifat yang persis sama, apalagi soal pendapat dan perilaku. Maksudku apa yang aku lakukan itu adalah urusanku, bukan urusan orang lain. Oh, kau tentu tidak suka jika aku mengganggu urusanmu, bukan? Aku ingin menyarankan, sebaiknya jangan lakukan hal itu. Jangan ganggu apapun yang aku lakukan karena aku percaya, kau pun juga tidak senang jika kau diganggu. Aneh sekali. Kau tidak mau diganggu oleh orang lain. Akan tetapi bagaimana dengan perilaku perbuatanmu sendiri? Oh, <laughs> itu kesenangan. Dan kau tidak bisa menyalahkan apa yang aku lakukan begitu saja. Kenapa? Tanyakan kepada mereka para gadis itu. Apakah aku memperkosa? <laughs> tidak. Aku tidak memperkosa mereka. Apa yang kami lakukan berlandasan pada rasa suka sama suka. Rupanya kau menggunakan tolok ukur kebenaranmu sendiri sana pamegatsi. Kau hanya menggunakan benar menurut benarmu sendiri. Kau tidak senang orang lain mengganggumu. Akan tetapi pekerjaanmu mengganggu dan menyakiti orang lain. <laughs> Lalu, kau mau apa? Karena kau memiliki Raja Kalajagra. Seharusnya aku masih memberikan kesempatan kepadamu untuk menghentikan perilaku yang tidak terpuji itu. Hmm. Namun nampaknya keponakanku Badrawati benar. Jika kau dibiarkan hidup, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Lalu? Ya, terpaksa kami berdua akan membunuhmu. Oh, kalian akan mengeroyokku? Menghadapimu, kami tidak perlu menggunakan ukuran-ukuran kejantanan di sana. Tidak, Paman. Aku menata orang itu untuk bertarung secara jantan. Paman tidak perlu ikut campur. Aku akan menjajalnya. Aku ingin tahu apakah ia mempunyai kulit yang cukup lihat untuk dihadapkan dengan cambukku ini. <laughs> Keponakanmu itu, meski ia masih bocah, akan tetapi ternyata ia lebih menghayati perilaku jantan daripada kau pamannya. Baik, aku terima tantangan bocah tengik. Siapapun yang mendapatkan bantuan dalam perang tanding ini, berarti telah berperilaku pengecut. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh itu sakit kepala Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung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 Di dalam hati, sebenarnya Lare Angon tidak sependapat dengan apa yang dikehendaki oleh Badrawati. Bocah yang memiliki Raja Kala Cakra itu telah mengurai cambuknya. Sedang Pamekasi yang telah merasakan kedahsyatan bocah itu tak mau meremehkannya lagi. Pamekasi segera melolos senjatanya. ini aku mengalami keadaan seperti ini. Baru di padukuan ini ada hambatan yang menghadang kegemaranku. Nampaknya aku tak boleh menganggap remeh. Karena kedua orang ini justru memiliki raja sama dengan yang berada di telapak tangan kananku. Hmm. Menghadapi bocah ini, yang aku harapkan hanyalah keadaan seimbang. Yang terjadi bahkan mungkin perkelahian yang berlarut-larut. Mungkin semalam penuh, bahkan sampai besok. Hmm. <laughs> Aku tak perlu melakukan itu. Karena jika yang seorang yang nampaknya juga memiliki Raja Kalacakra ikut mengeroyokku, aku benar-benar akan mengalami kesulitan. Aku bisa memilih melarikan diri meninggalkan mereka. Namun sebelumnya, ya, bolehlah. Aku akan menjajalnya. Aku ingin tahu apa yang bisa diperbuat. Jangan sampai kau mengira aku berbuat curang. Cabut senjatamu. <laughs> Terima kasih. Kau telah mengingatkan aku. Aku memang harus menggunakan senjataku. Aku tidak sanggup kalau harus berhadapan dengan cambukmu yang luar biasa itu. Inilah senjataku. Hanya sebuah trisula. Namun meski hanya sebuah trisula, senjata ini telah membantuku malang melintang tanpa tanding. Kau merasa telah malang melintang tanpa tanding karena tidak ada lawan yang sepadan. Namun kali ini, jangan kau berharap berlebihan pada senjata itu. Hiya! Wah, bukan main. Tenaga yang kau pergunakan benar-benar luar biasa bocah kecil. Tanah yang terhantam ayunan cambukmu sampai terbelah. Sebuah peringatan yang tidak boleh aku anggap remeh. Karena jika sampai kepalaku yang kena, tentu akan morat-marit isinya. Hmm. Atas nama mereka yang telah kau lukai perasaannya. Atas nama para gadis yang menjadi korban kebiadapanmu, Aku akan membunuhmu. Hiya! Iya, iya, iya. Angkat kepalamu kita teknik. Iya. Iya, iya. Ah, op. Yap. Pertarungan antara Bajrawati dan Pamekatsi itu kemudian berlangsung dengan dahsyat. Badrawati yang dilanda kemarahan tiada terkira melecut-lecutkan kampungnya menimbulkan suara ledakan-ledakan yang menggemuruh laksana petir yang susul menyusul. Namun lawannya adalah Pamekasi yang juga memiliki Raja Kalah Cakra. Trisula yang dipegangnya perputaran dengan cepat bagaikan sebuah kitiran, melindungi tubuhnya dengan rapat. Rai Pangon memandang pertempuran itu dengan mata terbelalak. Baliknya suara lecutan-lecutan cambuk itu ternyata terdengar sampai ke ujung-ujung pedukuhan, mengejutkan siapapun yang mendengarkannya. terjadi di Jagobanyu? Ada pertempuran. Siapa yang bertempur itu? Ada dua orang tadi kenal yang membantu kita. Apa yang terjadi? Yang berkelahi itu orang yang kita cari. Cepat kumpulkan para pemuda. Semuanya suruh bersenjata dan nyalakan obor. Pertempuran yang terjadi itu kita kepung bersama-sama. Cepat kerjakan. Baik, Cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsem hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu di Glasgow Balsem, nomor dua terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau cap Balsem hijau cap betet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. kotor dadaku. Uh, rasanya. Ia masih bocah, tetapi sungguh sepak terjangnya sangat berbahaya. Cambuknya itu yang ternyata sangat menimbulkan kesulitan. Oh, senjata itu sangat lentur. Dan bahkan bisa melucutku dari arah belakang. Demi setan naras. Sudah cukup aku bermain-main. Sebaiknya aku segera meninggalkannya. Jika yang seorang itu ikut menerjunkan diri mengeroyokku, aku benar-benar akan celaka. hati, aku akan menjaganya. Warat, bocah itu seperti mampu menebak apapun yang sedang aku pikirkan. Ayo rambut putih, pusatkan perhatianmu dalam perang tanding ini. Kau boleh malang melintang mengumbar kegemaranmu kalau kau bisa melangkahi mayatku. Jangan simpan sumpah serapah hanya dalam hati. Tak perlu sungkan-sungkan. Kalau kau ingin misuh, misuhlah. Keparat. Keparat. Bagus. Kedengarannya menyenangkan sekali. Iya. Iya. Perhatian, perhatian. Hai, bulat-bulat putih itu bukan gambar. Belang-belang putih namanya pandu. Wah. Wow. Obat kurap cap 19 Benar, obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Madrawati benar-benar tidak merasa sungkan untuk menggenjot kekuatannya sampai ke puncak. Hal itu membuat sih kewalahan, apalagi jangkauan cambuk itu ternyata jauh lebih panjang daripada trisula yang dipegangnya. Sementara beberapa orang pemuda bersenjata dan memegang obor telah melaksanakan perintah Kiai Pangon mengepung pertempuran itu dengan rapat. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana akhir pertempuran antara Badrawati dan Pamegatsi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.